sekadar bisa mengambil manfaat dan diharapkan kita semuanya bisa e, memaksimalkan apa yang ada kita catat kalau memang perlu dicatat. Kemudian juga apabila jamaah sekedar ada pertanyaan, silakan nanti boleh ditulis di kertas dan diberikan kepada panitia. Insya Allah kita akan e, sampaikan.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 May yahdihillahu fala mudilla Barang siapa yang Allah, Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlil dan barang siapa yang Allah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad dan hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala Allah mengingatkan dalam kitabnya Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar patuh dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia khusyuk dalam keadaan Islam.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 Kita tahu sejujurnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Kitab Allah merupakan petunjuk pedoman Islam yang pertama dalam mengambil hukum dan syariat mereka. Wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk setelah Quran adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber kedua umat Islam dalam mengambil hukum dan syariat mereka. Wa syarrul muhdatsatuha dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak berlandaskan dari wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua yang tidak punya landasan dalam ibadah dari wahyu Allah dikenakan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabiyatul dhalalah dan perbuatan baru itu bisa membawa pelakunya pada kesalahan, kekeliruan, wa dalam tindakan kekeliruan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Setelah ini kita akan membahas sebuah tema. Sebenarnya tema ini sudah umum. Berbicara masalah doa, hampir semua dari antara asal tidak dari kiai, dari ustaz, dari siapa saja, mereka sudah membahas. Tapi sering kali saya temukan secara pribadi, ternyata masih banyak di kalangan masyarakat kaum muslimin yang bertanya, bagaimana cara doa yang benar? Lalu kalau saya berdoa, bagaimana supaya bisa cepat diterima? Kenapa ya? saya sudah berdoa bertahun-tahun kepada jawabannya. Semua ini muncul dalam kecamuk dan subhanallah hampir di semua majlis ta'lim atau majlis ilmu ada saja pertanyaan yang terulang dan sifatnya sudah mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun terulang hal yang sama. Apa kira-kira penyebabnya? Ternyata memang ya, setelah kita teliti telusuri di masyarakat kita, mereka belum memahami sebenarnya. Yang perlu dipahami dalam masalah doa dan selalu kalau anda baca buku-buku dalam bahasa Arab dalam buku-buku Islam tentunya berhubungan dengan masalah fikih, masalah akidah. Kalau anda temukan ada sebuah kalimat yang ini dijabarkan oleh para ulama selalu didatangkan makna lugawi dan makna istilahi. Maknanya setara, secara etimologi, bahasa, dan secara terminologi, secara istilah. Apa itu? Kenapa selalu datangkan seperti ini? Karena kalau orang memahami makna dasarnya, maka dia akan tahu apa yang sedang dia ingin tahu tentang masalah poin itu. Doa, sebagaimana sudah disepakati ulama, sebenarnya doa itu bahasa sederhana kalau kita gabungkan kedua maknanya adalah komunikasi langsung. Itu doa. Kalau bahasa sekarang kerennya orang bilang curhat, itu doa. Jadi kalau anda faham bahwasanya doa adalah anda komunikasi langsung dan doa hanya digunakan kepada Allah Azza wa Jal, satu-satunya Tuhan, ya, sebagaimana kita yakin la ilaha illallah la ma'budu haqqi illallah tidak ada yang menciptakan langit dan ada yang ada padanya seluruh miliaran bintang yang ada awan pergantian siang malam seluruh ada bumi dari manusia jin ya tumbuh-tumbuhan hewan-hewan air batu udara semuanya itu hanya kembali kepada satu Tuhan Allah dan pada saat anda berdoa berarti anda sedang komunikasi dengan zat itu Makna ini akan membawa jiwa kita agar memahami, dan mengetahui ini sesuatu yang sangat besar, bukan hal yang kecil. Komunikasi dengan tokoh masyarakat saja di dunia ini sudah sangat luar biasa, membuat kita ya sangat terpengaruh. Contoh, wali kota atau gubernur mengundang anda, lalu dia ingin berbicara secara khusus gitu. Mungkin besok pagi jam 10 misalnya. Kira-kira apa yang akan Anda persiapkan? Mungkin di antara kita karena menganggap akan bertemu dengan gubernur atau anggap presiden atau raja, orang yang paling top di antara kalangan manusia, maka kita akan menjaga, mengatur ini besok apa yang saya akan katakan. Saya akan atur kata-kata saya, bukan dan bahkan belum lagi di istana mereka atau di tempat-tempat mereka ada protokol yang mengatur kata-kata ini boleh, kata-kata ini nggak boleh. Mungkin orang-orang ini tidak akan tidur malam harinya hanya untuk menyusun kata-katanya. Ini hanya bertemu dengan manusia seperti dia. Tapi pada saat berdoa dengan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, ini Allah Azza wa Jal yang menciptakan semua manusia, malaikat, jin, udara, batu, air, semua. Apapun Allah menciptanya. Allah khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatunya. Kalau Anda pahami makna ini luar biasa. Coba renungi. Kisah Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang anak tabi'in. Beliau selesai sholat di depan Ka'bah. Habis sholat lima waktu. Hanya berzikir, zikir pada sholat. Subhanallah 33, kemudian Allah ber 33. Biasa umum kita lakukan. Pada saat beliau sedang berzikir pada sholat, salah seorang khalifah muslimin sedang lewat. Penawalnya bilang, itu depan Ka'bah sana Sa'id bin Musayyib. tahu dia seorang ulama yang besar, lalu didatangi oleh khalifah. Duduk di sebelahnya, ini raja, manusia datang di sebelahnya. Coba ambil pelajaran dari orang-orang yang akidahnya luar biasa, tertanam itu. Dan ini karena ilmu yang luar biasa dari wahyu Allah. Di alim Amir Mukminin mengatakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bin Musaid bin Jauh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak balik melihat wajahnya Amir ini. Tidak balik. Melihat wajahnya Khalifah enggak. Cuma jawab salam selesai. Dilanjutin zikirnya. Kedua kali diberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak balik lagi melihat wajahnya aja, di sebelahnya duduk. ini raja manusia. Kalau anda kedatangan gubernur, presiden, bagaimana? Jangankan begitu teman kita di serta sudah aja ngobrol, atau mungkin mertuanya, atau orang yang yang dianggap dikuahkan sudah luar biasa, tinggal di sebuah zikrullah. Apa yang terjadi? dari jam sampai tiga kali. Selesai salam tiga kali, saya belum saya melanjutkan zikirnya selesai zikir sudah dengan tenang, sudah selesai semua, baru dia balik dan mengatakan, iya, ada apa wahai Amir ini? Lalu dia katakan, wahai Abu Abdillah, saya ingin tanya, mungkin anda punya hajat duniawi, utang, butuh sesuatu untuk keluarga anda. Nanti saya penuhi, Baru kata saya Ibn Musayyib rahimahullah Coba bayangkan nih orang yang sudah akidahnya luar biasa nih Ya akid ini Allah Azza wa Jal Tuhan saya, saya nggak butuh yang lainnya Tertanam hakikat itu Dan nanti insya Allah besok kita akan ditekankan poin ini Apa yang terjadi dia mengatakan Wahai Amir ini Sebelum saya jawab tadi eh, tawaran Anda ini saya ingin tanya dulu Apakah Anda tahu tadi kenapa Waktu Anda salam tiga kali saya hanya jawab Saya tidak balik ke kepada Anda Penasaran Amir ini Iya kenapa ya Saya juga tadi sempat bertanya gitu dia bilang, karena tadi waktu Anda salam dengan saya, saya sedang komunikasi dengan Tuhannya seluruh makhluk dan rajanya seluruh raja. Maka saya mau memotong pembicaraan saya dengannya hanya karena raja dunia. Saya tidak mau memutus komunikasi saya dengan Allah. Ini subhanallah batas salam gitu. Dia betul-betul memahami ini Rabbul Alamin. Subhanallah, tidak akan dipotong walaupun dengan raja dunia kecil ini rajanya seluruh raja. Saya tidak mau potong dulu. Apa yang terjadi? Mungkin jadi malu. Tahu dia bilang, tadi waktu ada yang hajat anda, apakah anda tahu dan sadarkah anda ini di rumahnya Allah tadi, Rabbul Alamin, rajanya seluruh raja. Saya tidak menyampaikan hajat saya duniawi sekarang kepadanya yang memiliki dunia dan seluruh alam padanya, Apa yang terjadi? Amir Mukmin malu, dia dia salah dalam dia berdiri. Lalu dia mengatakan Sa'id ibn Musayyib adalah orang akhirat. Terbentuk ini. Kenapa? Memahami makna apa yang sedang dia lakukan. Kalau anda paham ini, nggak akan pernah ada lagi sholat tidak khusyuk. Anda bisa seperti Hasan radhiyallahu anhu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahih dikatakan, itu kalau habis subuh mukanya merah ketakutan mau sholat. Ditanya, kenapa anda seperti ini? Kenapa kalian tidak sadar saya sekarang akan masuk ke rumahnya Tuhan alam semesta dan akan berhadapan dengannya anda bayangkan kalau sekali lagi tadi contoh dari undang oleh gubernur disuruh datang nih di istana saya datang ya di kantor saya tapi jam 3 malam semua kebutuhan anda saya akan penuhi baik pakai jas ya pakai jas datang ke rumah saya jalan kaki nggak boleh pakai mobil jalan kaki urusan dunianya akan dipenuhi kita akan didatangi oleh Allah Azza wa Jal ke rumah kita di malam hari sepertiga malam datang nih terus nanya bukan raja yang tanya Allah yang nanya ada yang punya hajat saya penuhi tidak dimahami maknanya sehingga setiap malam lewat begitu saja nggak sholat gitu kan kalau dimahami maknanya Allah datang nanya lagi gitu kan nawarin ke rumah kita ke bumi ada yang punya hajat saya penuhi ada yang punya dosa saya ampuni beristighfar ada yang minta tolong saya penuhi masih tidur gitu kalau Anda memahami maksudnya ini, Anda akan faham kenapa kalau dibahas lagi masalah doa ya. Karena tadi banyak sekali tidak memahami dan banyak sekali orang yang berdoa hanya seperti rutinitas saja. Bahkan tidak jarang di antara mereka seperti orang yang bungur-bungur saja. Rokok hati Apa yang diucapin ini? Kalau bicara sama wali kota sama gubernur ngomongnya begitu. Gak lah, gitu kan? Baca dengan Allah Azza wa dengan santun, dengan baik, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyibah Allah baik, Allah sempurna, Allah tidak terima kecuali yang sempurna. Celengan masjid lewat, lalu diminta sumbangan. Yang minta siapa? Bukan rumahnya masjid. Sebenarnya Allah lagi naruh. Yang anda keluarkan dari kantong yang mana? Kalau ada seribu baru, seribu tua, yang mana disumbangkan? Seribu tua. Bukan seribu baru. Kenapa? Enggak paham. Ini sedang man alladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu adhafan katsira. Siapa yang mau meminjamkan buat Allah, Allah enggak butuh duit kita. Tapi kalau dikeluarin karena Allah, berbeda kasusnya, gitu kan? Dikeluarin karena Allah azza wajalla, dikasih karena Allah. Allah enggak butuh itu, tapi Allah maka Allah akan lipat gandakan balasannya. Kita kasih seribu tua, seribu baru dipakai belanja. Dengan seribu Tuhan minta kesehatan, minta kekuatan, minta keturunan, minta jodoh soleh, minta macam-macam. Bagaimana bisa ya? Apa yang anda berikan untuk Allah Azza wa Jal, pasti responnya akan sama. Hal jazaul ihsani ila ihsan. Gak bisa. Harus yang terbaik untuk Allah, Allah akan kasih yang terbaik untuk anda. Ini bukan mukaddimahnya. Sehingga anda tahu ternyata ini poin penting untuk ditekankan gitu. Dan biidnillahi kala kita berharap setelah bubar di sudah tahu oh, ternyata begini cara berdoa. Yang paling baik, Bapak Ibu sekalian Allah, memulai semua bahasan apapun dimulai dengan kitab Allah. Ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan dari langit. Satu-satunya kita pedoman untuk mengenal Allah dan jauh tahu bagaimana cara komunikasi dengannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah al Ghafir atau surah Mumin kedua nama surah ini urutan 40 dalam Al-Quran ayat 60. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ayatnya masyhur. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kalian telah menyeru, curhatlah dengan saya, sampaikan hajat kalian kepada saya, hanya kepada saya, jangan kepada manusia niscaya pasti aku akan beri. Ini bukan gubernur, bukan raja, Allah yang mengatakan saya pasti beri. Berdoa saja. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyumbangkan diri dari berdoa kepadaku, nggak berdoa doa, merasa tidak perlu dengan Allah, maka mereka pasti akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ayat ini memberikan gambaran apa? Tidak ada solusi. Berdoa yang benar atau berdosa kalau tidak berdoa. Gambarannya jelas. Ya. Jadi sekarang kata ulama salaf, siapa yang menggantungkan hajatnya, apapun sifatnya, menggantungkan hajatnya kepada Allah Azza Allah akan menjadi mencukup baginya. Dan siapa menggantungkan hajatnya kepada manusia atau makhluk, maka Allah Azza akan membiarkan dia dengan makhluknya dan dia akan terhina. Coba, Anda punya hajat apapun sakit, bergantung pada dokter, sampai mati nggak sembuh. Karena dokter sana bilang gini, dokter sana bilang gini. Mana Allah Azza wa Para sahabat Nabi Ridwanullah alaih kalau sendal mereka putus, mereka langsung minta ke langit mengatakan, "Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah." Sendal putus. Sederhana tapi ini makna akidah. Makna akidah. Perlu juga ada ketahui. Kalau Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Jawaban yang datang dari Allah itu selalu dalam bentuk sinyal. Contoh, Ya Allah mudahin rezeki saya. Saya tanya Ibu dan akhwat sekalian, apakah Allah akan limparin ya, duit dari langit? Ya Allah sembuhin saya misalnya, ya Allah akan limparin obat dari langit? Tidak. Ya Allah mudahin rezeki saya, Allah akan limparin duit dari langit? Tidak. Ya Allah mudahin jodoh saya, Allah akan limparin manusia dari langit? Tidak. Anda seorang malam berdoa, ya Allah mudahin rezeki saya. Tangkap sinyalnya, peka. Besok pagi tiba-tiba ada teman datang nawarin, ini saya mau buka restoran, mau kerja sama nggak? Ini ada mobil saya, saya mau jual. Saya nggak ada duit, mau beli dari mana nih mau beli mobil ini? Tapi ternyata kalau kita tangkap siapa yang menggerakkan orang yang nawarin mobil ke saya, mungkin saya tidak beli, tawarin ke orang lain. Mungkin dengan nawarin ke orang lain, orang lain beli, kemudian kita diberikan sedikit rezeki dari situ, halal. Gitu kan? Contohnya, Tiba-tiba ada tawaran kerja di sebuah tempat, kalau kita tangkap sinyal itu, maka inilah kita akan terbuka untuk rezeki. Ya Allah lukai jodoh saya Salah, fatal, pada orang bilang saya sampai tua dan nikah dia karena tidak datang jodoh saya Nyalain Allah Naudzubillah Berapa banyak orang yang bertolak Berapa banyak sinyalnya Allah datang si pulang nawarin anaknya, si pulang mau nikah, si pulang ini, si pulang itu, selalu kita tolak dan Allah memberikan kita takdir ikhtiar di sini. Pilih, ada A, B, C, istikharah saja. Yang mana saya tangkap sinyalnya saya mau pilih A, ya sudah, A, Allah catatkan untuk itu. Tinggal kembali kepada Allah Azza wa Ya Allah sembuhin saya. Besok tiba-tiba saja ada teman saya datang, kemudian saya ngobrol, saya sakit asma nih saya sakit ini. Lalu dia ngomong, dia bilang, setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Wah oh, ada obat pernah saya minum ini bagus. Dari mana dia mau gitu? minum? Kalau anda peka itu sinyal dari Allah. Anda konsultasi sama dokter itu, konsultasi bagus, cocok, resepnya cocok, sembuh. Yang sembuhin dokter sama obat? Allah ini bukan. Allah Azza wa Jalla yang sembuhin. Itu semua jawaban dari doa. Jadi jangan pernah menganggap Allah tidak beri jawaban. tidak mungkin. Allah sudah janji kok oh, pasti saya akan berikan jawaban. Tapi tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tidak boleh minta yang haram. Anda kan kita jelaskan beberapa poin-poinnya. Jangan sampai makanan dan minuman serta pakaian haram. Ini semua hal-hal yang diperingatkan. Anda akan kita lebih jelaskan di tindak sebentar. Ini yang pertama. Kalau Anda ingin tahu kira-kira bagaimana caranya supaya suara doa saya diterima, syarat yang paling pertama doa diterima itu ya, adalah keikhlasan, tulus hanya karena Allah dalam segala ibadah. Benar-benar saya berdoa karena saya tahu Tuhan saya ada dan Dia dengar dan Dia akan berikan kepada saya. Jangan lagi konyol hanya karena orang di sebelah saya, hanya karena makhluk, boleh puji, habisin semua itu. Gak ada manfaatnya dia, dosa besar dan tidak ada, tidak ada hasilnya. Allah Azza mengatakan dalam surah Al-A'raf urutan 7 ayat 29 Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Qul amara rabbi bil qist وقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعبدون Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, Tuhanku menyuruh agar kalian menjalankan keadilan dalam segala hal. Dan katakanlah juga, ya luruskanlah wajahmu di setiap sholat dan berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu daripada permula, maka demikian pula dia akan kembalikan kau kepadanya. Pertanyaan kecil, bagaimana supaya ikhlas? Saya tahu ikhlas diterimanya amal. Bagaimana supaya ikhlas? Jawabannya dua. Kata ulama yang pertama, sadarilah bahwasanya kalau anda tidak ikhlas, berarti akan datang ria atau ujub. Tidak diterima amal anda sia-sia saja dan berdosa. Kalau anda bebankan dalam pikiran anda ini, anda tidak akan berani untuk tidak ikhlas karena sia-sia. Saya sholat 15 menit karena ria, hilang. Waktu sia-sia, dan berdosa. Untuk apa? Itu yang pertama, harus disadari. Yang kedua, rajin-rajinlah menyembunyikan amal soleh. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, Allah yuhibbu at-taqiyul ghaniyul khafi. Allah mencintai seorang hamba yang taqi, yang betul-betul patuh pada Allah, yang diperintahkan dikerjain, dilarang tinggalin, habis yang ghani, kaya, bisa menghabiskan hartanya di jalan Allah dan yang terakhir di saksi bahasan kita khafi suka menyembunyikan amal solehnya kata ulama salaf kalau anda mau selamat dari ria dan pojok dan amal anda maksimal pahalanya setiap kali habis mengerjakan amal bungkus lempar di lautan lupakan ini enggak baru sholat malam dari malam kumpul sama teman-teman ikhwan dan akhwatnya kemudian aduh pegel Kenapa? Tadi malam, sholat malam sih. Selesai. Iya memang, dipuji sama orang. Habis pahalanya. Anda semalam suntuk ibadah, kata pahalanya. Untuk apa dipuji oleh manusia? Kalau Allah SWT sudah puji, untuk apa dipuji oleh makhluk? Kecil sekali itu. Baru berinfak, udah luar biasa seluruh kampung tahu kalau dia infak. Untuk apa? Bukankah diantara ulama salah ada yang berinfak selama, ada yang berpuasa sunnah ikhwah ya sekalian, 20 tahun puasa sunnah, istrinya nggak tahu kalau dia puasa sunnah. Gimana ceritanya? Diceritakan di Baghdad, ini di dalam kisah tidak disebutkan namanya, rahimahullah. sudah jadi pelajaran, hampir setiap ceramah saya sampaikan ini. Gitu. Beliau setiap hari Senin Kamis nggak ribut-ribut sama istrinya, saya mau puasa ya? Enggak. Bukan tidak boleh nyampaikan ya, tapi untuk menjaga keikhlasan, istri sendiri yang dibilang, saya mau puasa nanti Senin Kamis ya. Enggak. Jadi kalau tiba hari Senin disiapin sarapan dia cuma bilang, kalau sudah disiapin sarapan dia bilang, bungkus saja, saya bawa ke toko. Dia punya toko di pasar. Dibawa ke toko sama dia, istrinya nggak tahu kalau dia puasa nih. Dia pikir dia tidak mau makan pagi. Itu setiap Senin Kamis 20 tahun. Nanti tiba makan siang, dipanggil fakir miskin dikasih makanan itu. Dimakan oleh orang-orang fakir ini, dia pulang ke rumahnya setelah sholat maghrib, setelah buka puasa. 20 tahun. Istrinya nggak tahu kalau dia puasa sunnah. Kita ini baru satu tahun mungkin hak menjaga puasa sunnah, satu tahun ini semua tahu. posisi bulan puasa sunnah. Kadang-kadang setan masuk dalam alam pikiran kita. Mungkin kita lagi puasa sunnah nih. Lalu iseng kita mungkin tidak mau cerita dia, tapi dia langsung setan bisikin, coba tanya tuh teman kamu dia puasa nih kata dia puasa nggak? Nggak puasa kenapa ini nggak puasa puasa sunnah tuh bagus kan gini-gini? Terus kemudian masuk, antum puasa? Iya. Habis pahala? Gimana? Sangat pekat. Syaitan itu aduh mubin musuh harus kita potkan nggak bisa nggak dilawan. Kalau sudah musuh harus dilawan. Allah yang bilang, ya kan? Jadi harus hati-hati masalah ini. Sembunyikan amal saleh. Salah satu ulama salaf yang lain yang dinukil adalah keturunan Nabi Alaihissalam Ya. Dia berinfak selama 25 tahun ikhwah sekalian, 25 tahun berinfak tidak ada yang tahu kalau dia berinfak, termasuk orang yang terima infaknya. Setiap malam dia membungkus gandum di, ya, di bungkusan-bungkusan berkisar sekitar satu kilo, ya mungkin sekitar setengah sah. Satu kilo dibungkus seratus bungkus, kemudian dia membagi di Madinah itu di seratus rumah ditaruh. Dia nggak tentu ya, ditaruh ya. depan rumahnya, pergi. Setiap hari sholat malam sebelum subuh. Jadi orang spot itu nggak ada yang tahu. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Dia sendiri keluar pakai kuda, dipikul dengan di pundak anaknya dibagi-bagi. Tidak diketuk ya rumahnya pakai miskin itu. Ditaruh ditinggalin. 25 tahun. Kapan ketahuan kalau dia infak waktu dia meninggal dunia? Dimandikan jenazahnya di pundak sebelah kanannya ada bekas warna hitam itu kena sering pikul barang berat, gitu kan? Dan ternyata infaknya berhenti, tidak ada lagi yang berinfak. Kita kadang-kadang baru berikan nafkah istri, baru lima tahun. Saya kan sudah hidupin kamu. Subhanallah. Gitu kan? Ada sebuah tempat atau ada orang yang sering datang minta-minta kepada kita, saya kan sudah sering bantu kamu, kok kembali lagi? Subhanallah. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadis Hasan, kalau datang kepadamu seseorang yang minta dan dia di atas kudanya, berikanlah kamu lebih mulia. Tidak ada batas untuk infak itu. Abdullah bin Umar rumah. ya berterima kasih pada orang yang datang minta-minta kepada dia, bukan malah dicaci mati karena dia dapat dunianya, kita dapat akhiratnya. Jadi harus kita memahami dengan cara imaniyah masalah. Selanjutnya yang kedua adalah kita harus minta kepada Allah Azza wa dengan khauf, rasa takut dan tamak. Tamak adalah rahmat Allah. Dalilnya disebutkan dalam surah Al-Rahman Urutan tujuh lima puluh enam. Alhamdulillah masyaAllah rajim. Walla la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Tidak ada hukumnya, tidak ada alasannya seorang muslim buat kerusakan di muka bumi. Apapun sifatnya, tidak boleh. Ya. Sampai harus menjaga bukan cuma dengan manusia. Ada ada disebutkan oleh para ulama, ada dengan hewan, dari adab sama Allah Azza wa adab dengan para nabi dengan Nabi Muhammad SAW, dengan para malaikat, adab dengan macam-macam termasuk adab dengan lingkungan, adab tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, nggak boleh sembarangan, nggak boleh buat kerusakan. Jangan kucing lewat iseng ditendang, nggak boleh, haram. Termasuk kerusakan, kan? apalagi yang besar-besarnya. Sesungguhnya Allah memperbaiki, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut kepada Allah. Kata ulama, ya hadis dikatakan takut tidak diterima doanya khawatir jangan sampai Allah nggak terima nih, atau takut dengan azabnya Allah. Dan dengan harapan, dengan tamak agar Allah terimakan. Tamak ditambah rahmatnya Allah. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kata ulama salaf. Ya, dalam masalah tafsir ayat ini, sebaiknya seseorang yang masih sehat berdoa kepada Allah sementara dia masih sehat agar dipertahankan kesehatannya. Jangan tunggu sakit baru berdoa. Boleh, tapi sebenarnya lebih baik dia pada saat dia sehat. Boleh tamat. Orang yang sehat minta ditambah kesehatan. Orang yang kaya diminta ditambah kekayaan. Orang yang sudah punya keturunan minta ditambah keturunannya. Minta tamat terhadap rahmat Allah dianjurkan. Dianjurin semua ibadah. Maka boleh tamat. Minta kepada Allah SWT tidak pernah ya berhenti. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, ya, siapa yang ingin Allah terima doanya, pada saat dia dalam keadaan susah, dia harus berdoa kepada Allah dalam keadaan dia senang. Terus berdoa, terus meminta dalam keadaan tamak terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini poin yang kedua. Syarat yang kedua. Yang ketiga, menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia dalam berdoa, memuji-muji Allah. Nabi alaihi salatu wasallam selalu berdoa dengan memuji-muji Allah dan banyak contoh dalam masalah ini. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf juga sama urutan 7 ayat 180 Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asmahi, sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Maka berdoalah, bermohonlah kalian kepadanya dengan menyebut-nyebut asmaul husna itu. Ya Rahman, ikfirli, Ya Rahim, irhamni, ya dan Nabi Alaihissalam selalu kalau terlintas dalam nama-nama ini ataupun ada disebutkan tentang rahmat Allah masalah surga atau ada neraka maka beliau selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jauhilah serta tinggalkan orang-orang yang menyimpan dari kebenaran dalam menyebut-nyebut namanya, dialihkan, ya, dimakna-maknakan, ditawilkan, Ya. Yadullahi fawqa ini tangan Allah di atas tangan mereka itu bukan tangan Allah itu kekuatannya Allah. Allah mengatakan tangan diganti maknanya. Kok bisa bantah Allah? Dari mana hukumnya? diaturkan Kata Allah tinggal dengan orang-orang seperti ini. kau sudah ikutin, Gitu kan? Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi menggunakan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir adalah tidak meminta yang haram. Tidak meminta yang haram. Tak boleh minta yang haram. Benci tetangga ya Allah matikan tetangga saya. Gak mungkin. Kumpul uang untuk berbuat maksiat minta kepada Allah apa diterima oleh Allah Azza wa gitu kan ini nggak mungkin terjadi ya. baik Nabi Alaihissalam mengatakan di dalam hadis Sahih Riwayat Tirmidzi para siapa tidak berdoa justru tidak berdoa maka Allah akan murka kepadanya maka Allah Azza akan murka kepadanya mestinya memang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik Sebelum kita masuk ke dalam untuk membahas ada empat poin besar bagaimana sebenarnya memberikan jawaban tentang adanya doa yang tidak diterima. Oh belum di, saya belum lihat hasilnya. Nanti akan kita berikan jawaban dan insya Allah setelah kita jabarkan empat poin besar itu antum tidak taala akan paham oh ternyata begini. Dan tidak ada perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ada kisah nyata. Anas radhiyallahu anhu bin Malik, sahabat Nabi yang mulia, pembantu Nabi SAW, beliau bekerja di rumah Nabi SAW 10 tahun dan banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Termasuk ulama hadis mengatakan beliau datang setelah Abdullah bin Umar dalam riwayat hadis cukup banyak. Beliau datang dalam riwayat Bukhari mengatakan pernah satu kali ini contoh Nabi SAW langsung diterima doanya. Pertanyaan apakah kita bisa bersama seperti Nabi SAW? Bisa, terjadi. Nanti kan kita berikan contoh. Baik. Anas bin Malik berkata, Tatu waktu Nabi SAW sedang khutbah Jumat, Lalu di hadis Bukhari, datang seorang dari Badui, teriak-teriak dari depan pintu, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Orang suka balik khutbah Jumat nih, teriak-teriak, Wahai Rasulullah, ya Rasulullah gitu. Lalu kata Nabi SAW, Malah, ada apa dengan kamu? Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, halalatil amwal, harta-harta kami sudah binasa semua, hancur. Ya. Kemudian semuanya, banyak kering, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan tadi mati gitu, karena nggak ada hujan. Mumpung, maksudnya sahabat ini, mumpung anda lagi di mimbar ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar minta Allah turun hujan. Apa yang terjadi? Nabi SAW langsung berdoa di atas mimbar mengatakan, Allahumma agithna. Ya Allah, turunkan hujan buat kami tiga kali. Kata Anas bin Malik, waktu Nabi SAW berdoa, mata saya melihat ke arah langit, saya temukan langit seperti kaca. Panas, nggak ada tanda-tanda sama sekali gitu. Baru itu yang Nabi SAW pertama berdoa. Begitu beliau selesai ucapkan ketiga kali doanya, tiba-tiba belum turun dari mimbar, mendung hujan keras. Jadi langsung doa Nabi SAW. Baik, turun hujan. Kata Anas bin Malik, semenjak itu kami tidak lihat matahari tujuh hari. Jumat depan, sampai Jumat depan, banjir-banjir. Jumat depannya Nabi SAW naik di mimbar, sementara Mimbarnya basah. Sampai dikatakan oleh Mimbar Anhu, jenggot Nabi SAW dibasahi oleh air hujan. Datang orang yang sama, baru yang minggu lalu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa ada apa lagi? Ya Rasulullah, binasa harta kami, hewan kami mati semua, jalanan kami tertutup karena banjir. Minta ya Allah diberhenti hujan. Minggu lalu minta hujan, sekarang kita diberhenti. Lalu apa yang terjadi? Nabi SAW berdoa, Ya Allah, selamatkanlah jalan-jalan kami, selamatkanlah hewan-hewan kami, mudahkanlah tubuhnya tumbuh-tumbuhan. Lalu kata Anas bin Malik, Nabi SAW mengisyaratkan tangan beliau ke awan-awan, maka awan tersebut bubar dan akhirnya berhenti hujannya. Riwayat ini memberikan gambaran salah satu mujizat Nabi SAW Alaihi Wasallam adalah diterima doanya alaihissalatu Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa terjadi pada umatnya? Jawabannya bisa. Tapi ada beberapa hal yang harus antum ketahui. Nanti akan kita masuk ke empat poin itu. Saya berikan contoh satu saja. Mungkin antum tahu semua dokter Abdul Razak, ya, yang kemarin saya datang ke Indonesia dulu dosen kami di Madinah. Dan beliau salah satu guru saya yang saya sangat hormati gitu. Beliau pernah waktu masih di kampus, beliau masih menyelesaikan S3 waktu itu, saya juga masih di kampus. Saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Ya, semoga Allah menjaga beliau. Itu lagi musim panas, ikhwah buat sekalian. Musim panas di Saudi yang belum tahu itu luar biasa. Sampai 50 derajat, bibir dan kaki saya pecah semua karena panasnya. Hari Jumat, dan saya hadir waktu itu di Jumat di kampus di Madinah. Kemudian beliau berdoa pada saat dari khatib Jumat mengatakan Allahumma adifna. Beliau berdoa mengucapkan doa ini. Subhanallah, saya ini saksi waktu itu melihat turun hujan di kampus kami Waktu itu juga, sebelum beliau turun dari mimbar, turun hujan di Madinah, di kampus kami, tidak seluruh Madinah, di kampus kami saja turun hujan. Dan saya mengatakan Subhanallah, ya Maha Suci Allah yang bisa memberikan apa? Yang bisa mengabulkan doa hambanya. Tapi bagaimana caranya? Gitu Nah kita lebih dalam sekarang masuk pembahasan bagaimana caranya ini untuk jawab. Baik. Ada empat permasalahan besar dalam masalah doa. Yang pertama, ikhwan dan akhwat sekalian, Poin pertama yang paling penting, sadarilah doa itu adalah ibadah. Maksudnya apa? Antum lihat jawabannya atau tidak lihat jawabannya, tetap berpahala. Jadi jangan pernah anggap sia-sia saya berdoa nih karena tidak ada hasilnya. Enggak, itu ibadah. Jadi pasti antum akan panen pahalanya, enggak usah khawatir. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang masyhur, ya, doa itu ibadah, masyhur. Itu sudah jelas. Dan hadis ini kata ulama mengandung dua makna. Artinya tidak ada doa yang sia-sia walaupun belum kelihatan jawaban dari Allah Azza wa Jalla karena itu adalah ibadah. Yang kedua, perlu disadari pada saat saya berdoa saya sedang komunikasi dengan Rabbul Alamin. Maka komunikasi dengan Rabbul Alamin ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya ya, itu bentuk ketaatan kepada itu bentuk ketaatan dan saya sedang komunikasi. Bagaimana nikmatnya komunikasi dengan orang yang kita hormati maka dengan Allah Azza wa Jalla harus lebih lebih nikmat lagi. Itu yang pertama. Poin yang kedua, jadi ini ibadah sudah jelas dari bahas tadi. Yang kedua, doa itu ikhwan dan akhwat sekalian, penerimaannya, jawabannya melalui tahapan. Dari mana dalilnya hadis sahih? Kata Nabi Alaihissalam, tidak ada seorang Muslim pun di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan menjawabnya tetapi melalui salah satu dari tiga tahapan yang pertama Allah berikan langsung di dunia langsung Allah kasih ya Allah sembuhin saya sembuh ya Allah bayar utang saya dibayar ya Allah mulai hidup saya nikah tapi sebenarnya saya katakan jawabannya senyap gitu kan? jadi ada gambaran diterima langsung oleh Allah SWT yang kedua kata Nabi SAW yusraf an husu Allah bisa hilangkan dengan doa itu keburukan yang akan menimpanya. Ini penting. Artinya kalau bukan kita lihat jawabannya langsung, berarti kalau kita jawabannya ada keburukan-keburukan yang Allah hilangkan tidak jadi menimpa kita karena doa tadi. Kan? Dan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Perumahan. ya, seseorang contoh berkata ada anaknya sakit 10 tahun kena penyakit Tiap hari dia berdoa, ya Allah sembuhin anak saya, ya Allah sembuhin anak saya, ya Allah sembuhin anak saya, gitu kan? Ternyata anaknya nggak sembuh-sembuh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau orang ini mengatakan Allah nggak terima doa saya, fatal, keliru. Kenapa? Karena kalau dia tidak berdoa, mungkin anaknya akan lebih parah daripada sakitnya sekarang. Tapi karena Allah terima doanya, justru Allah ya tetapkan anak dalam penyakit yang sama, semestinya lebih berat. Tapi Allah ya tetapkan dalam hal yang sama dan nanti ada sesuatu yang penting kadang-kadang Allah Azza wa Jalla terus memberikan cobaan pada seorang hamba karena kalau diangkat cobaan tersebut maka dia akan jauh dengan Allah pada saat dia meninggal dia akan tahu oh ternyata saya lebih bersyukur pada saat saya dalam keadaan seperti ini karena akhirnya saya panen pahalanya ada seseorang di rumah sakit ya, di salah satu rumah sakit di Saudi itu kalau antum masuk lihat di rumah sakit semua badannya stroke dan dia ada beberapa yang patah tulang karena tabrakan gitu. Dia mati. Itu sudah 10 tahun di rumah sakit. Keluarga tinggal biaya aja. Kalau diziarahi di situ, diberikan salam kita cuma salaman sama dia, dia selalu ucapan mulutnya alhamdulillah. Antum nggak bosan di sini gini pak alhamdulillah. Kenapa? Kok bilang alhamdulillah? Dia bilang, tahu nggak? Dulu sebelum saya kena penyakit ini, sebelum penyakit ini, saya waktu masih seperti siapa anak-anak muda, terus sana sini dengar musik, wah masih banyak macam-macam. Subhanallah dengan tabrakan ini saya bersyukur. Loh, kok bisa? Sebenarnya saya masuk rumah sakit dan saya stroke begini, sekarang saya sudah hafal 30 juz Al-Quran. Malah saya jadi mengaji, saya jadi hafal Quran, malah saya bersyukur gitu. Dan mungkin hari kiamat kalau dia lihat bagaimana fadilahnya dia sakit itu, biarkan sujud syukur berterima kasih pada Allah karena nggak nggak nggak normal hukumnya karena kadang-kadang Allah azza justru karena sayang dengan kita ya. nanti akan lebih jelas di poin selanjutnya yang ketiga kata Nabi SAW Alaihi Wasallam yudhar lahu yaumal Allah menyimpankan untuknya yang dia akan panen dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat dalam sebuah akal yang sahih kalau akal berarti bisa dari para sahabat Nabi Ibrahim yang menuntut dari Nabi Alaihi Wasallam apa yang berkata Dikatakan bahwa sesungguhnya hamba-hamba yang rajin berdoa akan menemukan pahala yang berlimpah pada hari kiamat. Dan mereka bertanya pada saat itu kepada para malaikat, dari mana pahala-pahala ini? Perasaan belum pernah saya tahu ini amal ini yang saya kerjain. Maka para malaikat berkata, ini pahala doa-doa kalian yang belum kalian lihat, ya, yang belum kalian dapatkan jawabannya di dunia. Maka ya dalam asal ini dikatakan maka semua orang yang tadi diberikan pahala banyak karena belum mendapatkan jawaban doanya di dunia berharap semua doanya yang dibaca di dunia gak dikasih dunia karena ini dapat pahala pada hari Apalagi yang tuh mau tiga poin dikasih langsung. Kalau nggak dihilangkan musibah, kalau tidak akan paling pada hari yang yang sia-sia? Gak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan Masalah yang ketiga, Baik sebentar, sebelum yang masuk masalah ketiga, ya. saat Allah Azza wa Jal ikhwan dan akhwat sekalian rahimahullah, menerlambatkan jawaban doa di dunia itu karena Allah lebih tahu apa yang terbaik. Ibaratnya seperti kalau anak Anda misalnya, misalnya kita punya anak mau bergaul dengan seseorang itu. Saya sebagai orang tuanya tahu orang ini tidak baik Anak saya nggak ngerti. Tolong saya pamit, saya mau ikut, izinkan saya enggak jangan Anak itu tidak baik. Anak kita tidak, saya bisa jaga diri. Enggak. Pasti kita sebagai orang tua tetap ngotot nggak izinkan. Kenapa? Karena kita tahu bahayanya. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ibaratnya seperti itu. Jadi kalau kita berdoa, berdoa, ya Allah nikahin saya sama fulan, fulana, sama fulana. Ya Allah bukain saya ini, ya Allah ini. Allah belum kasih. Sebenarnya Allah lebih tahu ada sebabnya. Jadi jangan ada suwan sama Allah, nggak boleh. Dalam hal diskusi anak indah Allah 'abdi bi saya selalu dalam prasangka hamba itu. Kalau sangka banyak pagi ini saya sudah berdoa, Allah belum kasih, pasti ada sesuatu nih. Nah ini penting untuk diketahui. Maka di sini kita harus tahu bahwasanya kalau seandainya pun, ya, kata Ibnu Qayyim Allah anak kita tidak izin kita tidak izinkan, maka bagaimanapun retorik yang disampaikan anak kita tetap kita ngotot tidak izinkan. Ya. Allah Azza tidak memberikan karena Allah lebih tahu akan ada bahayanya. Contoh, ada kisahnya nyata ikhwah sekarang di Saudi yang sangat memukau, luar biasa. Seorang laki-laki melamar seorang wanita. Diterima, sudah sepakat. Laki-laki ini sangat tergila-gila dengan seorang wanita. Ini kisah nyata, kisah dari masyhur kisahnya. Kemudian tentu diterima ramalannya laki-laki ini senang sekali. Laki-laki luar biasa, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, luar biasa. Tiga bulan sebelum menikah, wanita itu tiba-tiba batalin tanpa sebab. Batal. Laki-laki ini kaget kenapa? Ditanya ayahnya, ayahnya bicara sama perempuan tersebut tidak mau, ibunya tidak mau, pamannya ngomong semua nggak mau, pokoknya saya tidak mau. Putuskan pernikahan sama laki-laki ini. Ini disampaikan oleh salah seorang dosen di Umur kurang yang saya nukil dari kaset beliau, ya, eh, Dr. Muhammad Quraib. Beliau mengatakan kisah ini. Kebetulan yang terjadi ini temannya, teman dekat dan saya seterusnya sangat ya tersentuh dengan kisah itu. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita. Apa yang terjadi? Jadi bilang, semenjak dibatalkan pernikahan tersebut, dibatalkan pernikahan tersebut, apa yang terjadi? Si laki-laki ini dia bilang, teman saya, ya, itu berdoa selama tiga bulan itu luar biasa doanya. Sampai kalau saya ketemu dengan dia, itu saya berharap Allah juga kasih. Ya Allah kembalikan wanita itu, ya Allah itu baik buat saya, ya Allah saya suka dengan dia, ya Allah. Raya-raya seperti anak kecil gitu. Luar biasa terus ikhlas kepada Allah. Punya minta wanita harus nikah dengan saya. Allah nggak kasih kasih. Selama tiga bulan terus berdoa, berdoa tidak. Yang terjadi apa? Tiga bulan kemudian wanita itu dilamar oleh seorang laki-laki, diterima lamarnya menikah. <clears throat> Tentu kita kalau di posisi laki-laki itu berpikir, Allah ini gimana caranya? Nafsirkan ini gimana? Wanita yang disukain, gitu kan, kemudian sudah berdoa lagi-lagi nggak dikasih. Coba dengarkan saya. Ternyata kata Muhammad Rafi, saya baru tahu kalau Allah Azza sayang justru sama laki-laki ini setelah wanita itu menikah. Apa yang terjadi? Wanita itu setelah menikah, satu bulan setelah dia menikah, pas satu bulan, ternyata dia merasa ada masalah di payudara sebelah kirinya, azzaqumullah, ya. Itu ternyata dia rasa ada masalah, diperiksa dokter kena kanker payudara yang ganas dan harus dipotong kanker eh, payudara sebelah kirinya. Kisahnya apa? Dipotong Ini satu bulan pernikahan, tidak ada payudaranya satu satu bulan kemudian kanker <coughs> kankernya menyebar ke sebelah kanan harus dipotong juga. Dua bulan pernikahan tidak ada payudaranya. Bulan ketiga urat saraf di otak belakangnya bermasalah membuat matanya buta. Bulan keempat meninggal dunia wanita ini. Apa kata Muhammad Rifi? Setelah kejadian tersebut saya baru tahu bagaimana Allah sayangnya laki-laki ini karena ketaatannya kepada Allah. Kalau dia jadi suaminya, maka dia akan jadi suster bagi istri. Tiap hari urus kemana-mana. Allah memang tidak mau dia terjadi. Maka tadi luar biasa dicontohnya. Harus husnudzan dengan Allah. Allah Rahim, Allah Rahman itu sifatnya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang luar biasa. Gak perlu khawatir. Kalau anda kesian sama anak anda yang merengek menangis, maka Allah lebih Rahim daripada itu dalam riwayat Bukhari dikatakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya pernah dalam satu peperangan menawan beberapa banyak ya, tawanan ada satu ibu dari orang-orang kufar yang tertawan itu lagi menyusui kelihatan karena bajunya basah dari asingnya anaknya rupanya itu masuk dalam tawanan perang Rasulullah SAW memperhatikan orang ini ibu ini lalu ibu ini kelihatan lagi nyari anaknya gitu setiap ada anak-anak yang diangkat dibalik balik anaknya dia cari keliling-keliling lalu Nabi SAW memberikan isyarat kepada sahabat-sahabatnya untuk lihat ibu itu diperhatikan sampai ibunya satu waktu membalik seorang anak kecil ya yang masih masuk itu ternyata anaknya dibunuh sama ibu tersebut dan dia lupa lagi bahwasanya di depan peperangan banyak orang dibuka bajunya disusui di depan orang semua gitu ibu ini saking sayangnya dengan anaknya gitu dia sudah lupa semuanya anak yang tadi dianggap sudah mati mungkin dipeluk sama dia apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa kalian lihat ibu ini apa kata para sahabat tentu ya Rasulullah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita bakar kayu bakar kita bakar kayu bakarnya lalu kita minta ibu itu lempar anaknya ke api itu. Apa ibu itu mau? Kata sahabat tentu tidak. Mungkin ya Rasulullah. Artinya mulia kasih sayangnya dia ini, nggak mungkin ada ibu melempar anaknya di api, nggak mungkin. Apa kata Nabi SAW? Ini closing closing hadis yang luar biasa. Ini ada jadwal intiba, menarik perhatian para pendengar. Gitu. Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang penting di sini. Kata Nabi SAW, demi jiwa aku yang ada di tangannya, roh kalian, Tuhan kalian, Tuhan kalian lebih mencintai kalian, lebih mengasihi kepada kalian daripada ikut kepada anaknya. Allah nggak mau kita masuk neraka. Allah nggak mau kita sudah ini eh, Allah nggak kasih. Nah, dikasih. Sabar aja. Ada sesuatu di sini. Ada sesuatu yang penting yang mungkin Allah sengaja terlambatkan karena ada hal tertentu. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah. Tetap harus menyampaikan. Tetap harus menyampaikan. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa. Karena Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Para sahabat berkata, Qal, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah?" Seseorang yang terkadang akan diterima doanya selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat berkata, Ya Rasulullah, bagaimana ciri-ciri orang tergesa-gesa itu? Apa kata beliau alaihissalatu wassalam? Yaqulu da'autu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah berdoa, lalu dia bosan, dia mengatakan ya karena saya sudah berdoa lama saya tidak lihat hasilnya maka dia tinggalkan doa setelah itu. Ini tidak akan diterima doa. Kata ulama hadis di sini mengandung dua makna pertama tidak boleh tergesa-gesa dalam mengucapkan kalimat-kalimatnya. Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anda lagi sujud lagi sholat malam, ya bilang Ya Allah Zat yang telah mengizinkan wajahku untuk sujud, yang mengizinkan aku bisa bernafas, yang mengizinkan aku mengeluarkan lafadz-lafadz dari lisanku ini untuk berdoa kepadanya. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau Puji Allah semuanya, Tuhan malaikat, Tuhan semua makhluk, jin, manusia dan segalanya. Tidak ada tempat bergantung kecuali Engkau ya Allah. Kalimat-kalimat ini selain pujian kepada Allah juga menambah iman kita mendorong nih. Saya sedang bicara sama zat yang bukan main-main. Lalu bilang, Ya Allah, sembuhin penyakit saya. Ya Allah, mudahin rezeki saya. Ya Allah, besok saya akan bayar hutang tidak ada uang. Mudahin ya Allah. Terus, puji dulu Allah Azza wa Jalla. Masukkan kepada hal-hal yang pujian itu baru bisa dengan teman, dengan santun, dengan baik. Itu baru bisa. Kata-kata yang diucapkan tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian antum berdoa pun sudah bertahun-tahun belum dikasih hasilnya, yakin poin pertama tetap paham. Yang kedua tadi, mungkin bisa saja Allah hilangkan keburukan atau Allah simpankan hari kiamat, Allah lebih tahu. Kalau dikasih di dunia mungkin dia akan habisin begitu saja, udah biarin di akhirat yang lebih banyak, gitu kan? Jelas-jelas semuanya. Jadi jangan tergesa-gesa. Dalam harapkan pahala terus saja berdoa, terus berdoa kepada Allah Azza wa Allah Azza wa pada saat melambatkan jawaban doa, ikhwan dan akhwat sekalian, justru itu tanda cinta Allah pada hambanya. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, kata Nabi alaihi wasallam bila Allah mendengarkan doa yang indah dari hambanya, nangis, ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosaku ya Allah, gitu kan? Ya Allah gantikanlah dosa-dosaku dengan pahala. Ya Allah mudahin aku panjang umur dengan amal soleh. Ya Allah berikan hidayah istriku. Ya Allah berikan hidayah suamiku. Ya Allah berikan hidayah anakku. Ya Allah si fulan menggangguku. Ya Allah hilangkanlah keburukan itu darinya. Ya Allah dan ya Allah kalimat yang luar biasa. Ngeluh, curhat, yakin Allah dengar. Kalimat-kalimat indah. Apa kata Nabi SAW? Bila Allah mendengarkan doa yang indah, bagus sama Allah dari hambanya maka ia pun Allah akan melambatkan jawabannya kenapa? agar hamba tersebut tetap dalam doanya misal sakit, flu ya Allah sembuhin, sembuh langsung masih berdoa? berhenti tapi kalau tiga hari lagi berarti antum tiga hari dicatat pahala dan kalau antum tahu pahalanya kepada hari kiamat berharap satu minggu satu bulan sakit nggak masalah tapi kita manusia memang ajar Kulikal insanu min ajal, selalu berburu-buru. Semuanya seperti itu. Ya. Tapi ini sudah azan, mungkin kita azan dulu.